Ya Alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi hari ini Masih bisa menghirup udara segar Menyongsong terbitnya matahari Dan Alhamdulillah Kebaikan-kebaikan senantiasa Allah curahkan kepada kita Terkhusus di pagi hari ini Ini sebagai pertanda Allah subhanahu wa ta'ala Menginginkan kita kebaikan keluar dari keterpurukan dunia dan keterlaknatan dunia. Begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah katakan ad-dunya mal'un. Dunia itu terlaknat, maksudnya jauh dari rahmat Allah. Dunia itu terlaknat jauh dari rahmat Allah. Wa mal'unun ma fiha dan semua yang ada di dalamnya terlaknat. Maksudnya jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak sekedar dunia. Illa kecuali kata Allah, kata Rasulullah, kecuali zikrullah. Orang yang mengisi dunianya dengan mengingat Allah. Allah. Zikir kepada Allah. Siapa lagi wal alim dan orang yang berilmu. Wal muta'allim dan para penuntut ilmu. Masya Allah. Tiga kelompok inilah yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari keterpurukan dunia. Ya. Kalau harta ada yang lebih hebat hartanya dari kita. Kalau kedudukan ada yang lebih gagah kedudukannya dari kita. Kalau wanita ada yang lebih banyak mungkin wanitanya dari kita dan seterusnya dari urusan dunia yang menyibukkan kita dari negeri hakiki kita dari nanti di akhirat. Nam yang paling mulia di dunia adalah kata Nabi tiga. Orang yang mengisi dunianya dengan apa? Pertama apa? Mengingat Allah. Yang kedua yang keluar dari keterlanatan dunia al-alim. Orang-orang yang berilmu, ulama. Dari kalangan para nabi dan ulama-ulama sahabat ulama setelahnya. Wal muta'alim juga para penuntut, penuntut. ilmu. Masya Allah. Ya keluar dari keterlanatan dunia. Terkhusus di pagi hari ini, kita duduk-duduk dalam rangka apa nih? Abu Hanifah. Menuntut ilmu, Ustaz. Hmm? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu ya? ya Bukan sarapan. Pakai <laughs> teh gitu. <laughs> nah, kita duduk-duduk di pagi hari ini dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mengingat Allah Al-Imam Ibnu Ibn Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Az-Zuhdu wal Wara' wal Ibadah Naam halaman 93 dia katakan man istaghala bi talabil ilmin nafi' kata beliau Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu yang manfaat Barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan menuntut ilmu yang manfaat au jalasa majlisan atau dia duduk di sebuah majlis. Nah, kita ini lagi duduk apalagi berdiri ini? Duduk. Lagi duduk. Alhamdulillah. Ngapain dia di sana? Dia duduk di sebuah majlis, ngapain di sana? Yatafaqqah au yufaqqih fid din. Dia mempelajari atau mengajarkan agama. Ya? Naam ba'da ada il faraid setelah dia melaksanakan yang fardu fardu sudah. Sudah alhamdulillah. Tadi pun kita salah subuh kan tuh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya setelah melaksanakan yang fardu fardu duduk ya di satu majlis dalam rangka mempelajari dan mengajarkan ilmu maka kata beliau apa? Fahuwa min afdoli dzikrillah azza wajalla. Maka sesungguhnya itu zikir yang paling hebat ya cara yang paling hebat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah taala yang duduk bersama kita di rumahnya mendengarkan radio hmm, apakah dia lagi hmm, duduk yang tidak manfaat lah, duduk yang sangat manfaat. Yaitu duduk dalam rangka mengingat Allah. Karena kata Ibnu Taimiyah, au sama jelisan atau dia duduk di tempat tempat duduk ia tafaqqa au yufaqqih dalam rangka mempelajari atau mengajarkan. Ya mengajarkan, mempelajari atau mengajarkan agama, maka ini termasuk zikir kepada Allah. Dan tentu saja ikhwah sekalian bahwasanya semua zikir baik zikir yang sifatnya gerakan badan, sholat, puasa, zakat, haji dan bla bla seterusnya atau zikir lisan ya tidak akan benar adanya bisa kita lakukan kecuali dengan zikir yang ini. Didahului dengan zikir yang ini. Apa itu? Zikir talabul, talabul ilm. Iya. Makanya Imam Bukhari mengatakan babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu kamu sebelum beramal dan berkata. Berkata, berkata dan ber, berbuat. Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah. Ini adalah taufik ya yang diberikan Allah kepada kita sehingga kita duduk bisa duduk di hari ini yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh bosan. Ya, karena kebutuhan kita terhadap zikir dan terhadap tolabul ilmi di dalamnya melebihi kebutuhan ikan terhadap air. Bagaimana kondisinya ikan ketika tidak ada air akan sulit, begitu juga manusia ketika tidak ada ilmu akan lebih sulit. Nah, Masal muslimin rahimakumullah. Di pagi hari ini judulnya apa tadi? <laughs> judulnya sumber kebahagiaan. Nah, doa, sebuah doa. Saya ingin ngasih oleh-oleh aja. ya pulang antum dapat oleh-oleh dari kita. <laughs> hari ini pulang ya? Ah, ya. Naam, sebuah doa subhanallah, doa yang sangat ringan. Baik. Hmm. Namun Allahu Akbar. Doa ini apabila kita baca dan kita fahami dan kita yakini dan kita realisasikan dalam kehidupan kita yakin 100%. Doa ini akan menjamin bahagia mutlak bagi antum di tiga alam. Masya Allah. Alam apa aja nih? <laughs> Hah? Alam gaib, alam apa ini? alam apa saja? Nah, saya ingin tanya dulu Abu Hanifah atau yang hadir di sini. Ustadz ah, Ustaz yang di belakang kita tanya dulu. Atau Abu Hanifah aja lah, ya. Baik, kita hidup berapa alam Abu Hanifah? Sebetulnya ada nah, pertama alam dunia, Ayo. alam barzah, uh, dan alam akhirat. Masya Allah. Cukup, coba itu aja. Ya, apa yang itu Masya Allah. <laughs> Berarti nggak pernah ada alam rahim, nggak pernah ya? Oh iya. Oh, iya. <laughs> barang Barakallahu fiik. Nah, manusia yang hidup di lima hmm. alam. Lima Ustaz ya. Pasal kehidupan mereka lima alam. Dua alam lewat. Ya, dua alam lewat. Dan hmm. itu bukan alam tanggung jawab. Itu alam ruh. Hmm. Sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua alam rahim. Ada yang gak lewat rahim ada. <laughs> Ustaz belakang tiba-tiba muncul gitu. oh tiba-tiba muncul gitu ya naam kecuali Adam alaihi salam, taib itu dengan kun fayakun taib yang kedua alam rahim itu pun alam di keluar tanggung jawab kita belum ada ujian di sana makanya kalau wafat dahulu enak akhir <laughs> ya enak gitu wah masuk surga kita karena itu alam yang eh, baru keluar dari alam yang kita tidak ada taklif, tidak ada tanggung jawab. Hmm. Nah, permasalahannya kita masih mengarungi dan akan mengarungi pasti sebuah kepastian yang tidak mungkin tidak. Yaitu tiga alam yang tersisa, alam huru hara. Ya, alam yang isinya penuh dengan ujian. Bahkan kita diciptakan untuk itu, untuk diuji. Hmm. Walladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kami menciptakan langit apa kehidupan kematian untuk menguji kalian alam ujian ya siapa yang lulus ujian di alam ini lulus ujian di alam setelahnya siapa yang tidak lulus hmm, tunggu tanggal mainnya lauzubillah ya Allah katakan wala nabluwannakum akan kami uji kalian ya la tublawun akan kami uji kalian Bisa minal khauf walju dan seterusnya. Baik ujian agama maupun ujian dunia. Alam huru Tapi perkaranya ma'asul ikhramakumulah. Kita sudah ada di alam ini. Ya. Dan kita akan mengarungi alam-alam setelahnya. Perkaranya bagaimana supaya kita bahagia di tiga alam ini. Bukankah kita setiap hari mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasrata wa qina adzaban nar. Ya Allah anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia Nah, dan kebaikan di akhirat dan selamatkan kami dari amraka neraka. Naam. Ya kita berharap kepada Allah di dunia kita nikmat, masya Allah. Kita lurus, kita suci, kita bersih, tidak galau, tumak nina. Ya, di dunia kita selamat, tidak sesat. Di dunia kita senantiasa di bawah naungan ridho dan cahaya Allah. Di dunia kita dipuji oleh Allah dan para malaikatnya. Masa Allah di akhirat, di alam kedua setelah ini, yaitu alam ketiga, alam, alam keempat, di alam barzakh. Ya di alam barzakh, Masya Allah. Kita juga ingin bahagia. Yeah. Taib, alam kubur dan yang terakhir nanti alam penentuan terakhir alam akhirat. Baik. Maka <clears throat> tentu saja cita-cita cita-cita seorang hamba Allah ya dia ingin ya agar supaya bagaimana mengarungi ketiga alam ini dengan bahagia. Ya Allah, mau akhirnya digencet di alam kubur. Mau. Alhamdulillah mau dimasukkan ke dalam neraka jahanam jatuh ketika kita men men menyeberangi jembatan atau sirat hmm. naudzubillah oh, lalu bagaimana Ustaz ya supaya kita bisa selamat di tiga alam ini alhamdulillah sangat mudah insyaallah bagi yang dimudahkan oleh Allah apa itu uh, kita akan berikan sebuah doa hmm. doa yang anak kira insyaallah jamaah sekalian sudah membacanya di pagi ini. Karena ini termasuk doa rentetan pagi dan sore. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya sebutkan dulu bagaimana keutamaan dahsyatnya di akhirat. Kata Nabi SAW, "Man siapa yang mengucapkan doa ini, wajibat lahul jannah." Wajib dia masuk surga. Allah. Siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia wajib masuk surga. Wajib. Tidak mungkin tidak. Wajib diwajibkan oleh Allah. Hmm. Hadis riwayat Imam Abu Daud dari jalan Abi Sa'id Al-Khudri dengan salat yang sahih. Ya, kemudian lagi-lagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hadis yang di, di, di, dari jalan Al-Munaidir radhiyallahu anhu sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan yakun bi Sahabat Nabi SAW dan beliau tinggal di Afrika, di Afrika. Taib, dia mendengar sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Man qala idza asbah." Barang siapa yang mengucapkan doa ini di waktu subuh. Kapan tuh? Sekarang ya. Ya. waktu subuh maksudnya ada subuh sampai terbit matahari. Begitu kata Ibnu Qayyim. Baik, barang siapa yang mengucapkan doa ini waktu subuh, maka la akhudanna biyadi akan aku tuntun tangannya. Fa ana zaim kata Nabi, aku jamin la akhudanna biyadihi akan aku tuntun tangannya hatta udkhilahul jannah sampai dia masuk surga. Allahu akbar. Masya Allah. ya, dituntun sama Rasulullah sampai ke mana? Surga. Kalau sampai ke Batam kurang lah. <laughs> ya dituntun sama Allah sampai masuk sur. oleh Rasulullah sampai masuk surga. Hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya dari jalan Sauban dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullah hadis ini. Qala man qala hina yusbih Siapa yang mengucapkan doa ini tiga kali di waktu sore? Mie di waktu pagi. Bacanya tiga kali hari. Ya, ya. Di waktu pagi. Wahina yumsi salasan dan ketika sore juga tiga kali. Ah, berarti pagi dan sore ini. Hmm, pagi dan sore. Ini lain ya. Pagi dan sore. Siapa yang baca doa ini pagi dan sore masing-masing tiga kali Hakon Allah. Maka Allah wajib ayur ayurdiyahum ridhoinya yaumal qiyamah. Allah wajib meridhoi dia di hari kiamat. Wajib Allah meridhoinya di hari kiamat. Allahu Akbar. Coba yang pertama apa? Dia wajib masuk surga. Yang kedua apa? Dituntun oleh siapa? Rasulullah. Oh, masya Allah sampai masuk ke mana? Surga. Masuk ke surga. Yang kemudian ketiga apa? Allah akan wajib meridhonya dari kiamat. Ya. Sampai sini saja kajiannya. <laughs> Ya, ngebetin doanya tahun depan aja ya. Dan gak sabar kan? Tapi Abah nih, kira-kira doa apa? Doa zikir pagi petang itu. Eh, akhi, apa kira-kira doanya? Jangan senyum, lagi. ah, antum akhi, apa doanya kira-kira? La tadri. Antum? Yang nyari. <laughs> Barakallahu fiik. Doanya antum apa semua insyaallah. Allahu akbar. Apa itu doanya? Raditu billahi rabba. Oh, uh, saat itu dari SD anak hafal. Doanya raditu billahi rabba wabil islami dina wabi muhammadin Nabiya wa rasul Masya Allah. Coba diikuti. Raditu billahi Rabba. billahi Rabba. Wabil Islami dina. Wabil Islami dina. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula. Wabi Muhammadin Nabiya wa Rasula. Masya Allah. Masya Allah. Doa. Ya Raditu billahi Rabba. Wabil Islami dina wa bi Muhammadin nabiyan wa rasula. Nih oleh-oleh di hari ini. Ya, doa kapan dibaca, Ki? Setelah salat subuh. Naam, ba'da salat subuh. Berapa kali, hari? Tiga kali. Tiga kali. Tapi kapan lagi? Ba'da Sore, asar, sampai tenggelam matahari. Kapan dibaca? Tiga, kali. Tiga kali. Ya, Masya Allah. Apa kata Nabi? Tadi, wajib dia masuk surga. Yang kedua apa tadi? Dituntun sama Nabi sampai masuk surga. Allah akan meridhoinya di hari kiamat dan itu Allah mewajibkan atas dirinya. Allahu Akbar. Baik. Ma'asul muslimin rahimakumullah. Uh, baik. Yang artinya doa ini yang artinya doa ini kita artikan dulu khawatir ada yang tidak faham. baru setelah itu akan kita buktikan juga hmm. ya Ustaz bilang di tiga alam mana alam dunia mana alam kubur Nah, lalu setelah itu baru kita pahami apa arti doa ini, makna yang terkandung dan konsekuensi ketika seorang hamba mengucapkan doa yang hebat ini. Kok begitu hebatnya, begitu mahalnya doa ini? Karena surga itu mahal, akhi. Berarti doa ini sangat mahal. Ya, surga itu mahal, maka doa ini sangat mahal. Baik. Yang artinya raditu billahi rabba. Bahwasanya aku ridho Aku rida, aku senang. Tidak ada sedikit pun penolakan dan kebencian, Rida. Bahwasanya Allah satu-satunya Rabb yang aku sembah. Allah satu-satunya Rabb Tuhan ya yang aku sembah. Dan tidak ada Tuhan yang aku sembah kecuali Allah dan aku tidak ridha. Hmm kalau ada Rob yang disembah di alam semesta ini kecuali Allah. atau selain Allah. Yang kedua, wabil Islami dina. Dan aku ridho pula bahwasanya Islam Islam sebagai aku ridho Masya Allah lapang dada kita menerimanya senang cinta tidak ada sedikit pun penolakan dalam hati kita akan agama Islam dan aku rido ada agama selain aku tidak rido ada agama selain Islam. Mobil Islam. ini, aku hanya rido dengan Islam. Aku hanya cinta dengan Islam. Aku hanya yaitu melapang dada, lapang dada untuk hanya menerima Islam. Islam. Wabi Muhammadin nabiyya dan aku ridha Muhammad sebagai nabiku. Aku sangat cinta kepada dia. Aku sangat yaitu rindu ingin bertemu dengannya dan aku akan senantiasa mengikuti tuntunannya. Dan aku tidak ridho di hari ini ada nabi yang diikuti tuntunannya kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku ridho dia sebagai nabi terakhir yang diutus ke alam semesta ini dan tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ridha terhadap Muhammad dan aku tidak ridha kalau ada nabi di hari ini yang diikuti selain Muhammad. Itu artinya. Nah, ya gimana? Dituntun sampai surga. Ah, Masya Allah. Kemudian wajib dia masuk, wajib Allah ridhai. Allah mewajibkan untuk dirinya, bukan kita yang mewajibkan. Ya, Nah, masuk ma'asyur ikhwanumkumullah. Baik. Ustadz bilang tadi katanya di alam tiga. Ini baru satu tiga, satu alam Ustaz. Nah, Baik. Masuk muslimin rahmatullah. Kita berurut dari bawah dulu ya. Dari alam akhirat terus alam barzah. Ya. Rasulullah SAW bercerita, dalam Sahih Muslim dari jalan Abu bin Azib dan diriwayatkan oleh dalam Masanid ya ketika cerita seorang hamba ya apa wafat atau meninggal ya, ya ketika seorang hamba sudah sampai ajalnya dan ini pasti kita karena ajal tidak bisa dipungkiri kulo nafsin maut Ente mau kemana lari? Mau tetap datang. Sudah waktunya, Ustaz. Eh. Ya. Naam, al-qul eh, innal mauta alladhi tafiruna min. Kematian yang kalian pada lari pada takut. Abu Hanifah mau mati enggak? Kalau sekarang hari ini mau enggak? Ketakutan ya. <laughs> eh, kematian yang kalian pada takut darinya, fa innahumulakikum, pasti dia akan menjemput kalian. Mau lari kemana? Mau nyumpet di mana? Mau ngumpet di mana? Gak bisa. Aina matakunu kata Allah. Di mana saja kalian berada yudrikumul maut kematian akan menjumpai kalian. Allah. Masalahnya bukan mati atau tidak mati. Karena kematian mau atau tidak mau harus mau. Ya mau tidak mau harus mau. Permasalahannya bahagia atau tidak. Kalau kita sebutkan hadis setelah ini, kayaknya antum langsung ingin mati nih ya yaitu cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ketika seorang hamba wafat atau meninggal dunia datang ajalnya apabila dia hamba mukmin ya maka <clears throat> apa maaf eh, ketika seorang hamba wafat maka ruhnya dilaporkan kepada Allah Kemudian setelah dilaporkan diturunkan kembali ke kuburan setelah jasad jadi kuburkan dan dikembalikan ke jasadnya hidup kembali dengan kehidupan yang berbeda ini alam dunia itu alam barzakh. Baik. Ketika sudah dikembalikan na'am fayati ilaihi malakan maka akan datang kepadanya dua orang malaikat. Ada yang mengatakan mungkar dan nakir. Oh, ini khilaf para ulama tentang dua, dua, dua malaikat ini namanya. Ada yang mengatakan mungkar dan nakir. Ada yang mengatakan yaitu apa malakan malaikat penanya di kuburan. Maka dua orang malaikat ini bertanya kepada dia. Man rabbuk sopo rob kamu? Siapa rob ah, kamu? Man rabbuk? Siapa Tuhan kamu? Adapun orang mukmin mengatakan fayaqulu rabbi Allah. Dia katakan Rabbku adalah Allah. Kemudian fayakul madinuk. Apa agama kamu? Apa sih agama kamu? Apa agama kamu? Pertanyaan kedua. Oleh dua orang malaikat ini, fayakul dinil Islam. Maka dia mengatakan dengan lantangnya agamaku adalah Islam agamaku adalah Islam. Fayakulanilah dua orang malaikat ini kembali bertanya, Maha hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? <coughs> Dan riwayat yang lain, "Man nabiyuk?" Siapa nabimu? Qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Masya Allah, ketika dia selesai menjawab tes kuburan, fayunadi munadin minas sama, maka terdengar panggilan dari langit. Allahu Akbar. Akbar. Apa panggilan itu berbunyi? Ber berkata, An abdi. Benar, pas jawaban hambaku. Benar. Hmm. Pas jawaban namaku, maka fa'afrisuhu minal jannah. Kasih dia permadani dari surga. Ya Allah. Oh, permadani kayak gini, lepet ini. <laughs> ya, yang di studio permadaninya lepet ini. <laughs> Udah banyak debunya lagi ya. Nanti permadani dari surga. Allahu Akbar. Cukup? Belum. Wa albisu minal jannah. Kasih dia baju dari surga tentu saja bukan baju kayak antum nih. <laughs> seratus ribu ya. <laughs> ya. Baju yang terbuat dari apa? Min sundusin wa istabrokin. Ya dari harir, dari apa? Apa sutra. Masya Allah, baju dari surga. Kemudian belum, sudah belum. Waftahu baban ilal jannah. Bukakan celah menuju surga. Celahnya saja. Belum dia bisa masuk. Celahnya saja fayatihi min rauhiha wa tibiha sehingga mm, senyum apa sepoi hmm. sepoi-sepoi angin surga hah, dan wewangian surga masuk ke kuburannya. masyaallah Ini AC ya, pakai AC ya. <laughs> Harus bayar listrik, akhir. Hmm. Ha, di surga nanti sepoi dan angin dan semilir angin surga dan bau surga masuk ke dalam kuburannya. Kemudian wa yufsah fi qabrihi madal basar kuburannya dipanjangkan sumpah apa diluaskan searah mata memandang Allah. Gimana tidak nikmat permadani dari surga, bajunya dari surga. Kemudian apa lagi? Oh, dibukakan celah menuju surga bisa melihat dari luar surga. Bahkan angin dan sepoinya, wanginya masuk dan diluaskan searah mata memandang. Fayatihi rajulun lalu dia didatangi seorang laki-laki hasanul wajah. Wajahnya sangat tampan, wa hasanul thiyab, bajunya sangat bagus, warih dan dia sangat wangi. Lalu dia mengatakan, "Man anta? Siapa kamu?" Wajah yang membawa kebaikan, wajah yang membawa keberuntungan, siapa kamu? Aku tidak kenal kamu. Qala ana amaluka salih. Aku amalmu dahulu yang saleh. Dan dikabarkan bahwasanya akhir di kuburan saling menziarahi sesama ahli kubur saling menziarahi yang mendapatkan nikmat. Masya Allah, akhirnya dia teriak, Robbi akimis sa'ah, ya Allah cepat tegakkan hari kiamat. Gak sabar dia. Kalau di kuburan saja kayak gini, gimana di dalam? Ini disebut taman surga di akhirat. Masya Allah, akhi. Kapan dia dapatkan itu? Kapan dia dapatkan itu? Oh, ternyata ketika dia menjawab tiga pertanyaan, man rabbuk? Raditu billahi rabba. Madinuk wa bil islami wa man nabiyuk wa bi Muhammadin nabiyya. Oh, ternyata doa tadi kisi-kisi jawaban. Ternyata doa tadi, masya Ya, kisi-kisi jawaban. Ya, apa namanya? Apa namanya? Kunci kunci, kunci jawaban. Masya Allah. Untuk pertanyaan tes-tes pertama yang akan membawa kebahagiaan ke dalam barzah yang Nabi katakan al-qabru kuburan itu awalu manazil min manazil al-akhirah merupakan tempat persinggahan pertama di akhirat. Faman najafihi siapa yang selamat di kuburan, fama ba'dahu aisar maka setelahnya akan lebih mudah. Wa man lam yanju fihi, siapa yang enggak selamat di kuburan fama ba'dahu asyak, maka setelahnya akan lebih sulit. Allahu akbar. Berarti selamatnya dengan apa? Menjawab tiga pertanyaan ini. Masyal muslimin rahimakumullah. Kira-kira nih, Ari. Hmm. Kalau mau UMPTN, <laughs> ah, mau kerja gitu ya, besok mau ada apa namanya? Hah? Tes. Tes, ya. ya. Naam, lalu sudah dikasih tahu. <laughs> Jawabannya ya. ya, ya ini loh nanti tesnya ini mudah cuma tiga pertanyaan. Ini jawabannya ente hafalin. Ya ente pahami benar. Kira-kira lulus nggak tuh akhir? Lulus harusnya. Lulus harusnya. Nah, masya Allah. Kalau nggak lulus gimana? Berarti idiot banget tuh. Kalau nggak lulus idiot banget itu. Tidak belajar. Wong tesnya sudah dikasih tahu, jawabannya sudah dikasih tahu, <clears throat> kuncinya sudah diberikan. Ini loh, ini loh, jawabannya. Tapi dia tetap nggak lulus. Wal billah. Ya, oh ternyata doa ini kisi-kisi jawaban untuk atau tadi kunci jawaban untuk tes pertama oleh dua orang malaikat. Ketika dia tidak bisa menjawab, menrebuk, faqala ha, ha la adri. Begitu kalimatnya, ha ha la adri. Ya, dia bingung, ha ha la adri tenyaho. orang ngerti, gak tahu kata dia. Aduh, Wa madinuk, siapa agama, apa agamamu? Qala ha ha la adri, aku tidak tahu. Begitu juga ditanya siapa laki-laki yang diutus kepadamu. Qala la adri tidak tahu. Ma itu wala kau kau tidak tahu. Maka panggil dari langit an kadzaba abdi dia telah mendustakanku memang. Tapi <clears throat> maka Allah katakan afris eh, apa fa'albisun nar berikan dia baju dari neraka. Allahu akbar. Hmm. Waftahu baban ilan nar bukakan celah menuju neraka bau dan panasnya neraka masuk ke kuburannya. Hmm. Wa yudayyak fi qabrihi hatta tahtali adla'uh dan disempitkan kuburannya sampai pecah tulang rusuknya. Allahu akbar. Menunggu kiamat. Hmm. Ya. Lalu dia katakan, "Ya Allah, jangan dulu kiamat." Kenapa? Kalau sekarang saja sulit, apalagi nanti. Gara-gara tidak bisa jawab. Allahu akbar. Ya, maka Kalimat iya doa ini yang merupakan doa yang merupakan apa tadi kunci, kunci jawaban. Ya kunci jawaban supaya kita apa untuk kita bisa menjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala apa di di, di alam barzah. Bagaimana di dunia Ustaz? Akhi, sebetulnya nggak usah tanya lagi. Dunia itu gayung bersambung. ya, Allah katakan man kana fi hadhihi a'ma bahwa fil akhirati a'ma. Siapa yang di dunianya buta, di akhirat akan buta. Ya, sebaliknya barang siapa yang di, di, akhiratnya dicalonkan baik berarti di akhirat di dunianya baik. Karena dunia adalah gayung bersambung dan secara khusus Nabi SAW kabarkan. Ketika antum di dunia, gimana antum bisa selamat? Bina bina antum bisa tenang? Gimana antum bisa lurus, bisa bercahaya? Bagaimana? Kalau Nabi Yusuf saw dari jalan Ibnu Abbas, Hmm. Abbas Abbas ibnu Abdul Muttalib di oleh Imam Muslim kata Nabi kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dzaqa ta'mul iman kata Nabi seseorang akan merasakan manisnya iman Allahu akbar Jadi seorang akan merasakan manisnya iman dalam setiap keadaan dalam keadaan senang dia mendapatkan lebih manisnya iman. Dalam keadaan sulit ya dapat ujian dia tetap tersenyum manis tadi. Sabar. Ya manisnya iman dalam setiap keadaan. Oke. kalau lagi haus gitu ya, dahaga, lagi terik matahari, masya Allah tiba-tiba ada yang ngasih es kelapa, ya, ya campur madu, ya campur sirup, kira-kira enak nggak tuh? Mantap ya. ya. Manis terasa di lidah dan sejuk. Kata para itu di lidah. Gimana kalau manis itu di hati? Ya, kota kota iman seseorang akan manis, masakan manisnya iman. Di mana adanya? Di hati. Maka dia akan terus bahagia, tumak nina, tenang dalam setiap kondisi. Walaupun dalam keadaan ya dia diuji oleh Allah baik ujian dunia dalam keadaan miskin kematian paceklik tidak turun hujan tidak turun tidak ada buah-buahan bahkan tidak ada makan hari ini ada seorang sosok tiga bulan tidak keluar dari dari belakang rumahnya asap tapi dia senantiasa tersenyum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu juga ketika dalam keadaan ujian mohon maaf akhi konsekuensi istiqomah di atas sunnah di akhir zaman banyak yang mencaci. Yeah. Ya dianggap asing, nyeleneh katanya nih. Karena kata Nabi, bada al Islamu ghariban. Islam ketika muncul di awal kali dianggap asing. Ya, naam. Ketika Rasulullah mendakwakan la ilaha illallah. Ya kaum la ilaha illallah. Mereka mengatakan ya aja'al Aja'al al-alihata ilahan wahida in adalah sayun ujab. Mosok Muhammad nih. Tuhan-Tuhan kami yang banyak itu cuma dijadiin satu Tuhan. Waneh sekali Muhammad nih. Waneh katanya. Rasulullah melarang mengibadahi selain Allah. Baik jin maupun malaikat maupun nabi, orang soleh, kuburan atau uh, apa uh, pepohonan tidak boleh tidak ada yang disembah la ilaha illallah tidak ada yang sembah kecuali Allah dan ini sepakat sebetulnya fitrah kita. Taib dianggap aneh Nabi Sun. Lalu kata Nabi saya udu ghoriban dan akan kembali dianggap aneh karena badak di akhir zaman seperti semula. Taib terkadang ujian, cacian, makian. Rasulullah SAW puncak-puncak ujian kapan? Ayo, ayo. Puncak-puncak ujian kapan? puncak ujian ketika Nabi ya ketika Rasulullah SAW di di apa di di dimusawarahkan kepalanya dipenggal. Bahkan siapa yang dapat kepala Muhammad 100 onta itu puncak ujian. Sehingga di hari itu Nabi diperintahkan berhijrah. Antum tahu bagaimana kejadian hijrah di awal kali sebelum Nabi berangkat ke Madinah. Mereka berkumpul menyerang rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu alhamdulillah Allah kabari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar dan keluar Nabi untuk ke Madinah. Madinah ke selatan, Nabi keluarnya ke utara. Naik dulu untuk menghilangkan jejak, keluar ke utara kemana? Ke Gua Sur. Ke Gua Sur, menghina apa? Bersembunyi di Gua Sur. Sementara setelah gagal mereka membunuh Nabi di rumahnya, mereka seak. Mereka mencari Nabi dan mereka semangat. Kenapa? Karena kepalanya 100. Iya, oh, siapa yang gak mau dikasih 100 onta, 100 alfat. <laughs> Atau Lexus gitu ya. Kalau onta kan Lexus dulu. Masya Allah itu. Ya, 100 unta. Siapa yang tidak mau? Maka bala tentara orang-orang musyrik Quraisy mereka cari sampailah sebagian mereka nyampe ke atas gua sur. Ya, yang kata Abu Bakar Siddiq sambil dia bergetar Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, lau ru'a qadamahu la ru'ana. Kalau mereka melihat kaki, mereka melihat kita. kita mereka melihat kita. Kalau mereka melihat kaki mereka, nunduk iya. dikit, mereka melihat kita. Coba ini kondisi gimana kalau menurut antum? Hmm? Kondisi menurut antum gimana tuh, Dia bawa pedang, bawa parang, tinggal penggal lehernya Sementara sudah ada di kakinya. Apa kata Nabi SAW? Lihat. Dalam kondisi seperti ini Rasulullah mengatakan dan diabadikan dalam Al-Quran. Ya Aba Bakrin. Ma balul isnaini Allahu salisuhuma. Tahu gak engkau? Tidaklah orang yang kita kita tidaklah kita berdua kecil, Allah yang ketiga. La tahzan. Jangan sedih, santai aja. Lihat santai aja katanya. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allah abadikan kalimat ini dalam surat At-Taubah. Idh qala li sahibihi ketika dia berkata kepada sahabatnya, ini Abu Bakar disebut sahabat dalam Al-Qur'an. <laughs> Sekarang ada orang mengatakan Abu Bakar dilaknat ini jaka sembung ini ya. Nah, enggak nyambungnya. Allah katakan idqala li sahibi ketika berkata kepada sahabatnya la tahzan ojo sedih tenang we gitu ya. Tenang saja, santai aja. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Masya Allah. Lihat dalam keadaan begitu tetap Rasulullah tenang. Itulah ta'mul iman. Itulah manisnya iman dalam kadang diancam, dicaci, dimaki, masa Alhamdulillah. Ya, jangan eh, tidak kita pilu. Kenapa? Karena kita merasakan manisnya iman. Dengan apa itu? mul iman. Seseorang akan merasakan manisnya iman kapan? Man radiya billahi rabba. Siapa yang telah ridho Allah sebagai Rabbnya, dia ridho. Walaupun harus dicucurkan darah dia, dia ridho. Untuk mempertahankan bahwasanya Allah semata lah. Rabb satu-satunya yang disembah dan dia sembah. Naam, dia pun apa? Wabil Islam dina dan dia pun Islam sebagai ridho sebagai Islam agamanya. Siapa yang ridho? Islam sebagai agamanya. Nah, bahkan dia siap ridho untuk apapun dikorbankan untuk Islam. Jangan tanya harta, darah dia korbankan. Korbankan bila perlu. Secara benar. Karena dia ridho Islam. Wabi Muhammad dan dengan dan dengan Muhammad. Ya, rida dengan Muhammad. Naam, tidak ada sedikit pun penolakan bahkan dan dalam rangka membela Muhammad dan membela ajaran yang diajarkan Muhammad apapun dia korbankan di jalan Allah. Karena dia sangat mencintai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang ya terpatri dalam jiwanya tiga perkara ini zaqata'mul iman. Dia akan merasakan manisnya iman. Lagi-lagi Rasulullah mengatakan, "Akhi, antum kalau sudah adan mengucapkan apa?" Sudah dengar adan, baca doa apa? <clears throat> antum akhi. Setelah adan baca apa? Bismillah. Allahumma rabb hadhihi Hah? Nah, baik. Benar. Tapi ada yang kurang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, man kolah ina yasmaul muazzin. Barang siapa yang mengucapkan ketika dia mendengar azan, ya, selesai dia mendengar azan, dia hmm. mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya ghufira lahu dhanbi dhanbuh saya pun mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya setiap usai azan apa hadiahnya? Gufirolahu lahu dan bu diampuni ya, ya. semua dosanya. Mantap nggak tuh? Diampuni dosanya. Ya, maka ini juga sebuah keutamaan di dunia setelah dia pun merasakan manisnya iman. Ma'asul muslimin rahimakallah berarti sudah selesailah dibuktikan sama kita bahwasanya doa ini apa? sumber kebahagiaan di tiga alam. Alam kubur, ya alam alam akhirat nanti terakhir sudah kita buktikan Allah mewajibkan dia masuk surga. Nabi yang tuntun sampai hari masuk surga. Allah ridhoi dia. Wajib Allah meridhoinya kata Nabi. Yang kedua di akhirat gimana? Eh, di alam barzah gimana Pak Bani Pak? Kisi-kisi? Kisi-kisinya itu dia jawaban. Oh, ternyata itu teh. Ya itu tuh apa? Kisi-kisi jawaban. Hmm kunci jawaban untuk masuk masuk surga. Surga. Atau untuk apa eh, menjawab dua pertanyaan orang uh, pertanyaan dua orang malah malaikat. dua malaikat. Yang terakhir di dunia oh masya Allah. Nabi mengabarkan dia akan merasakan manisnya iman dan kalau dibaca set, usai setelah adzan Allah ampuni dosanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kok begitu dahsyat? Sampai jam berapa kita? Empat menit lagi Ustaz. Baik. Eh, kok begitu dahsyat akhi doa ini masya Allah ya kita katakan bagaimana tidak karena isi doa ini merupakan tiga pokok landasan Islam makanya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau menulis kitab bahas ini usulus salasah ya Usulul salasa, tiga pokok landasan utama dalam Islam. Apa tuh? Ma'rifatullah, mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, mengenal nabi ini. Wa ma'rifatu dinil Islam. Dan mengenal dinul Islam bil adillah dengan dalil. Oh ya, ini landasan utama. Akhirnya antum muter-muter mencari Islam dan muter-muter mempelajari Islam tidak akan keluar dari tiga perkara ini. Mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal yaitu Islam dengan dalil. Masa muslimin rahimakumullah Di akhir perjumpaan kita sedikit saja Saya akan menguraikan sedikit saja tentang Yang pertama Raditu billahi rabba Aku ridho bahasanya Allah sebagai Rabbku Masya Allah Ini sebuah statement sebuah pernyataan, sebuah sikap. Ya ini merupakan sebuah prinsip bagi kita di alam semesta sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Allah menciptakan seluruh yang ada di alam semesta ini, apapun sampai debu <laughs> dalam rangka supaya ditegakkan kalimatul la ilaha illallah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan ini dakwahnya seluruh para nabi tanpa terkecuali dan ini dakwahnya semua kitab yang diturunkan oleh Allah ke, ke alam muka bumi ini. Dan mereka menegakkan tauhid. Hmm, mentauhidkan Allah pertama dalam rububiyahnya. Apa rububiyah itu? Mentauhidkan Allah dalam rububiyah yaitu meyakini bahwasanya tidak ada yang berbuat di alam semesta ini kecuali Allah mentauhidkan Allah dalam perbuatannya tidak ada yang menciptakan tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang memberi rizki, tidak ada yang bisa menurunkan hujan, tidak ada yang memberikan keselamatan, tidak ada yang bisa menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang bisa mengatur. Wasyamsu tajri li mustaqarillah. Matahari berputar pada porosnya. Siapa yang muterin tuh? Zalika takdirul azizil alim. Itulah yaitu pengaturan al-aziz al-alim Allah. Adanya siang dan malam Allah Adanya seluruh makhluk Allah, Allahu khaliku kulli syai'. Ada tiga perkara yang merupakan inti rububiyah. Pertama, khalik. Allah menciptakan seluruh. Tidak ada satupun yang bisa menciptakan walaupun lalat. Selain Allah. Kemudian Allah yang memilih, yang mengatur seluruh. Tidak ada yang bisa mengatur alam kecuali ala lahul khalq wal amr. Alhamdulillahi Rabb al alamin. Rabb mengatur seluruh alam. Allah dan tidak ada yang memiliki apa yang di alam semesta ini kecuali Allah dan yang ada di alam semesta ini dimiliki oleh Allah Allah katakan lillahi mulkus samawati wal ar milik Allah kerajaan langit dan bumi lahu ma fis samawat Aki, punya Allah ya nah. yang di langit wa fil ar lahu ma fis samawati wa ma fil ardi dan apa yang di bumi wa ma tahta sara dan apa yang di bawah yang di bawah bumi dan ada yang di atas keduanya itu punya Allah. Punya antum yang mana? Gak ada. Punya malaikat mana? Gak ada. Punya nabi mana? Gak ada. Ya punya jin mana? Gak ada. Tidak ada yang memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian itu tauhid rububiyah. Yang kedua mentauhidkan Allah dalam asma dan sifat. Oh, mantap. Indah Allah. Memiliki nama-nama yang hebat. Ya, yang kita ketahui 99 nama. Hmm. Ya kalau kita cari dalam Al-Quran dan kita pahami dan kita lakukan konsekuensinya. Allahu Rahman Rahimul Malikul Kudusus Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Azizul Jabbar Mustakabbir. Dan nama-nama Allah semuanya husna. Semuanya baik. Dan setiap nama mengandung sifat. Sifat Allah ada berapa? Ya nama Allah ada berapa? Nama Allah 99. Setiap nama ada sifatnya. Ar-Razak karena dia memang senantiasa memberi rizki. Ar-Rahim, karena dia yang senantiasa menyayangi. Al-Ghafur, karena dia senantiasa mengampuni. Sifatnya senantiasa mengampuni. Apalagi ahli Al-Muhyi, karena dia memang menghidupkan, mematikan. Al-Khalik, karena dia sifatnya terus menciptakan. Beda dengan manusia, namanya Ahmad maling ayam. Namanya Soleh tapi Toleh. Namanya Solehah tapi <laughs> gitu ya, <laughs> apa, tidak Soleh tidak salihah, maka ya nama Allah Subhanahu wa taala semuanya husna dan akhi semakin kita mengenal nama Allah akan semakin hebat kecintaan kita kepada Allah. Kenapa antum menyembah Allah? Karena antum tahu Allah itu Allah. Allah itu artinya disembah, dat yang disembah. Kenapa antum minta rizki sama Allah? Karena antum tahu Allah pemberi rizki. Kenapa antum meminta ampun? Karena antum tahu dia ghafur. Kenapa antum takut Di takut dan senantiasa diawasi Allah? Karena Allah alim, basir, sami, maha mendengar, maha melihat, maha, maha mengetahui. Kita takut di mana saja kita berada. Baik. Ya, dan ini kewajiban pertama mengenal Allah. Yang kedua, mengenal agama Islam. Aku ridho Islam, Islam Masya Allah, Allah, Allah sudah ridho, masa kita nggak ridho. Allah katakan, waraditu lakumul Islam adina. Aku hanya ridho, hanya Islam agama kalian. Inna dina Allahil Islam. Agama yang hanya di sisi Allah adalah Islam. Ha, Waman man yabtagi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yukbal tidak akan diterima. Wah wafil fil akhirati khasirin, di akhiratnya rugi dia. Kalau dia cari agama selain Islam, maka alhamdulillah ala dihadana lihada yang telah menunjukkan kita hidayah masuk ke dalam Islam. Man yuridillahu ayadiyahu. Siapa yang ingin diberikan hidayah oleh Allah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah bukakan dadanya untuk memeluk Islam. Kalau kita bahas masa, makanya kita harus cinta Islam, harus bangga dengan Islam. Kalau orang-orang fasik bangga dengan membuka auratnya, maka kita muslim harus bangga dengan memakai jilbab. Kalau orang pasik berbangga masuk ke mall, masuk ke masuk ke bioskop, masuk ke tempat maksiat, kita harus bangga masuk ke masjid Allah, ke Baitullah. Kita harus bangga dengan Islam, cinta dan kita membela Islam dan kita harus masuk udhulu fisil mikafah masuk ke dalam Islam secara sempurna baik secara akidah harus benar sesuai dengan tuntunan Islam ibadah muamalah akhlak dan Islam indah. Islam indah. Islam merintahkan senyum. Gak usah, gak boleh kita apa bermuka masam gitu ya, gak boleh. Islam memerintahkan kita apa? Senyum, mengucapkan salam. Islam memerintahkan kita membantu saudara kita. Islam membantu, Islam memerintahkan kita untuk menjaga lisan, tangan, mata Islam memerintahkan kita untuk memakan yang halal, jangan yang haram. Islam memerintahkan kita untuk tidak mendolimi keluarga, anak, istri, tetangga. Islam, masa Allah. Dan Islam mudah. Hanya Tuhan yang hanya satu, tidak sulit. Islam mudah. Ya tuntunannya hanya tuntunan Rasulullah SAW. Dan seluruh tuntunan Rasulullah mudah. Alhamdulillah. Maka siapa yang masuk ke taman Islam, dia akan merasakan manisnya, yaitu indahnya kehidupan di atas Islam. Yang terakhir mengenal mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, sosok yang paling hebat di alam semesta ini yang membawa kebaikan ke dalam jalan yang lurus kepada cahaya Allah ya kepada surga Allah Subhanahu wa taala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ya kewajiban kita apa yaitu mengimani dia sebagai ya, sebagai nabi dan rasul. Yang kedua ya kita <clears throat> mencintainya di atas segala-galanya setelah Allah mencintai Muhammad SAW tidak menghinanya tidak mencacinya tidak kita apa uh, tidak kita meremehkannya lah yang ketiga yaitu kita senantiasa mempercayai semua kabar-kabar yang datang dari dia. Yang keempat yaitu senantiasa kita mentaati ati Allah wa Rasul. Kata Imam Ahmad, aku temukan dalam Al-Quran 33 ayat berbunyi Allah wa ati rasul suruh taati rasul wa man yuti'ir rasul siapa yang mentaati Muhammad SAW sebagai rasul faqad atau Allah maka dia telah mentaati Allah Ente cinta sama Allah enggak? Nah, cinta. Buktinya apa? Allah katakan kul in kuntum Allah Bila kalian mencintai Allah fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti Muhammad SAW. Nah, kemudian kata para ulama di antara kita meyakini Muhammad sebagai seorang rasul, meyakini bahwasanya dia nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita menolak semua para pengaku nabi setelah Muhammad sebagaimana Abu Bakar Siddiq memerangi Musailamah al mulai memerangi Aswad al-Ansi, yang dia mengaku Nabi setelah wafat Muhammad dibunuh oleh Abu Bakar Siddiq. Enggak ada Nabi setelah Muhammad. Ana khatamun nabiyyin wala nabiyya ba'di kata Nabi. Aku penutup para Nabi dan tidak ada Nabi setelahku. Tidak ada Nabi setelah Muhammad SAW. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah. Kemudian di antara konsekuensinya adalah kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Nabi. Ya, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sehingga ya kita senang ketika beribadah hanya mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala alam berarti tiga doa doa ini merupakan apa? Pokok landasan is Islam. Yuk, berarti ada dua kewajiban satu eh, ada dua satu akhi Maaf ada tiga. Satu, bacakan doa itu. Kapan akhir? Pagi, Pagi dan sore. sore. Coba diulangi. Rodi itu billahi ya wabil islami ya dina wabil muhammadin ya nabi Sekarang nih pagi sampai terbit matahari dan sore sampai tenggelam matahari. Tiga kali, tiga kali. Yang kedua, makanya masuk dalam dikir pagi dan sore. Yang kedua, pelajari doa ini. Alhamdulillah seorang ulama telah menulis kitab usul salasah. Sebetulnya ini yang dibahas. Hmm, intinya, intinya itu tiga landasan, tiga pokok utama. Pelajari, karena ini inti yang bisa menyelamatkan kita. Yang ketiga yaitu akhi amalkan. Dan kehidupan kita konsekuensi dari ente mengucapkan raditu billahi rabba. Aku ridha Allah, aku ridha Islam, aku ridha Muhammad. Apa konsekuensinya? Amalkan dalam kehidupan kita insyaallah untuk selamat wallahu taala alam itulah oleh-oleh yang bisa disampaikan di hari ini semoga manfaat semoga Allah menerima amal soleh kita dan memberikan kita ilmu yang manfaat jazakumullah khairan wasallallahu Muhammad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh. khairan kalau Ustaz yang telah memberikan suatu nasihat yang sangat penting sekali buat kita ya tentunya para pendengar Semoga kita mendapat manfaat atau termotivasi dengan doa tadi walaupun sedikit singkat tapi masya Allah keutamanya luar biasa. Baik sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada, kita masuk pada sesi interaktif karena waktu kita lebih kurang masih ada 20 menit depan. Kami akan terima penelpon pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dengan siapa di mana Pak? Diki di Nagoya Pak Pak Diki di Nagoya, silakan. Ah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ini masalah bicara masalah manisnya iman gitu ya Pak Ustaz ya. Jadi <coughs> saya kan uh, merasakan sendiri begini Pak Ustaz ya. Jadi pernah disuruh sama bos uh, mengerjakan sesuatu, uh, pas waktu itu bertabrakan dengan uh, sholat maghrib berkah sholat maghrib. Jadi hmm. saya pilih antara maghrib dulu atau pekerja disuruh bos dulu. Ternyata saya pilih uh, maghrib dulu terutama karena pikiran saya itu kalau tidak berjamaah nanti bisa di akhirat akan akan ketemu dosanya gitu kok. Nah. Jadi kira-kira itu yang uh, berpedoman begitu. Jadi kalau di Paris Samput mah mungkin setahun paling lama gitu. Jadi hmm, hmm. apalagi ke apalagi kira-kira untuk mengeluarkan hati saya agar selalu uh, saya beristiqomah uh, eh, untuk menjalankan uh, yang kira-kira pekerjaan dengan ibadah itu lebih utamakan daripada ibadah gitu. Nah, kalau, kalau, kalau, tolong penjelasannya. Nah, nah, nah. Ya. Kayaknya nggak usah dijawab, sudah beliau jawab itu. <laughs> Barakallahu Nah, iya. pilihan yang sangat tepat ya. Bosnya perintah Allah kita dahulukan dari perintah iya. manusia. Tayyib dan memang serahkan urusannya kepada Allah. Yakin bahwasanya ketika kita mendahulukan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan yaitu <clears throat> akan uh, apa memberikan jalan keluarga bagi kita jalan keluar bagi kita akhi walaupun mungkin uh, kecuali ketika darurat katakan ya perintah itu kalau dilakukan akan menghanc akan me akan membawa ke banyak kaum muslimin contoh ada perintah segera dis atau misalkan dia tugasnya apa memadam kebakaran Hah, <laughs> ya, ya. Sementara di satu tempat sudah mulai meluap api dan di situ banyak jiwa yang akan terbakar ya dan harta yang akan terbakar. Antum bilang anak sholat jamaah dulu, keburu habis. <laughs> Naam, darurat. darurat. Naam, maka antum selamatkan jiwa kaum muslimin. Tapi kalau hanya sekedar yaitu perintah untuk kepentingan bos atau kepentingan apa uh, perusahaan yang iya. tidak darurat yang bisa juga diwakilkan oleh yang lain dan atau ditunda paling lima menit atau sepuluh menit. Nah, antum tepat jawaban antum tadi. Hmm. Itulah uh, adapun setelah itu konsekuensinya ada manisnya iman yang senantiasa di antum. Insya Allah semua yang ditentukan oleh Allah walaupun bentuknya ujian ketika kita menegakkan dan mendahulukan perintah Allah Insya Allah manis akhirnya. Kalaupun tidak didapatkan manis itu di dunia pasti akan manis di akhirat. Wallahu alam. Untuk kelahiran sahabat yang silakan kembali kami tunggu di 467106 468106 atau baik saat sambil kita menunggu penelpon selanjutnya kami akan bacakan dari Pasir Gudang Pak di sini sebenarnya Pak Zazali Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, Ustaz. Ana Fami doa yang disebutkan tadi ada di dalam zikir pagi dan petang Ustaz. Nah. Apakah uh, memadai hanya dibaca Maksudnya baca satu kali nah. serta zikir pagi saat demikian. Alhamdulillah. Naam. Pertama memang zikir ini sunnah tidak wajib ya, sehingga urusan sunnah lebih luas daripada yang wajib ya. Yang kedua secara sunnah yaitu naam dibaca tiga kali pagi dan sore dan eh, kayak dibaca lima kali pun nggak butuh satu menit <laughs> <laughs> ya dibaca lima kali pun nggak butuh satu menit ya maka sudah ringan jangan di, jangan di, jangan minta diskon lagi sudah sudah ringan banget akhi jangan minta diskon lagi ya sudah murah banget dan <laughs> utamanya dahsyat ya jangan minta murah lagi. Usahakan baca tiga kali. Hmm. Ya, raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammad nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi hmm. Muhammad nabiyya. Raditu billahi rabba bil islam dina bi Muhammad nabiyya juga boleh ditambah wa rasulah. Taib. Adapun ketika Anda baca satu kali tidak ada masalah, tidak apa. Ya cuma tentu saja lebih utama ketika kita ya pas dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Masya Allah. Nah, sangat cepat tuh Nah, nggak nyampe cuma menit. Satu menit. Nggak, eh, satu menit ya nyampe ya. Baik, kami tunggu lagi di 467 468106. Uh, di sini ada pertanyaan via SMS Ustaz. Datangnya dari Musa Bulang Ustaz. Ustaz, saya punya teman dia orangnya sangat tekun ibadah Habdullah dan Abdul sudah Sangat baik Namun dia belum mau berkeluarga Sementara umurnya sudah pangkal 4 musim 40 tahun dari Apakah ini dia mendapat kebahagiaan akhirat Kalau ajal menyebutnya saat Mohon penjelasannya nah, eh, uh, nah, ya, ya. ya. Eh, Naam eh, Bismillah Orang yang ya tidak menikah Tentu hmm. saja tidak lebih baik daripada orang yang sudah menikah. Hmm. Apalagi di akhir zaman seperti ini. Di zaman banyaknya fitnah. Fitnah apa itu? Fitnah syahwat. Dan Nabi katakan, Mata taraktu fitnah dan ba'di adharu minan nisa. Aku, ya tidak tinggalkan fitnah yang paling dahsyat setelah wafatku. Maksud di sini fitnah syahwat. Ya lebih, lebih melebihi fitnah wanita. Dan serupa membuktikan. La haula wa quwata illa billah. Bagaimana mata kita tidak terjaga di hari ini? bagaimana ngelihat wanita-wanita nasallallahu salam? can you see you can see <laughs> ya pakaiannya ya Allah telanjang dia la ilaha illallah ya bagaimana godaan wanita suaranya masya Allah ya dan sebagainya taib maka ya ini merupakan ujian ya bagi laki-laki yang subhanallah keadaan dia menikah lebih baik ya karena dia lebih terjaga syahwatnya. Namun tentu saja kita tidak katakan secara personal antum buruk tidak. Barangkali ada alasan dia tidak menikah. Hukum asal menikah sunnah. Taib, hukum asal menikah sunnah. Taib, namun terkadang bisa wajib. Kalau tadi dia, kalau nggak nikah terjumus kepada maksiat, zina, maka wajib bagi dia nikah. Terkadang dia haram. Ya, kalau dia menikah, ya dia tidak ada kebutuhan menikah. Bahkan dia pun mohon maaf, maaf misalkan punya penyakit yang memang tidak bisa menggauli istrinya. Secara harta pun dia miskin, tidak bisa menafkahi. Sementara dia tidak ada kebutuhan, bahkan dia pun sakit, nggak bisa. Yang melayani apa memberikan kepuasan secara batin kepada istrinya, maka bagi dia tidak disyariatkan menikah. Ya, nah, namun kalau dia dalam keadaan sehat dan ya dalam keadaan sehat dan dia pun uh, apa namanya uh, mampu Maria masor sabab satu amin kumul ba'ata falyatazawwaj kalau kalian mampu untuk menikah segera menikah mampu secara harta walaupun jangan jadi patokan mampu secara harta ya karena terkadang Allah dan karena Allah katakan in kuntum fuqara kalian kalau kalian berkeadaan fakir wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum nikahkanlah kata Allah orang-orang yang sendirian di antara kalian ya wa in, kuntum fuqara kalau kalian dalam keadaan fakir yugnikumullah Allah akan kaya akan dia cukupkan tiga golongan yang wajib Allah membantunya kata Allah salatun hakun Allah ya'unuhun salah satunya anak yang menikah karena dia ingin mensucikan dirinya yuridul afaf baik uh, maka uh, fal yatazawwaj dia menikah maka memang kita arahkan kepada dia supaya dia menikah karena keadaannya menikah lebih baik. Namun tadi, adapun dia di akhirat seperti apa, ya tadi kita tidak bisa menentukan apakah dia memang tidak ada kebutuhan atau ada kebutuhan tapi biasa saja, atau dia terjerumus kepada zina. Nah ini dia kena. Kalau dia terjerumus ke zina dan dia tidak mau nikah dan dia lebih aman, lebih nyaman, lebih tidak bertanggung jawab dengan jajan setiap malam, jahanam. Nah, tapi kalau dia bisa dia tidak merasa butuh dan dia pun barangkali belum mampu maka sunnah sunnah saja dan mubah bagi bagi dia. Nah, mohon. Baik sahabat uh, kami lihat ada beberapa pertanyaan melalui SMS maupun WhatsApp setiap yeah. Ya. tunggu di line telepon ya Ustaz ya. Yeah. 467106 468106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Uh, Pak Selamat di Batu Haji. Iya. Iya. Eh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau saya ada pertanyaan mengenai ri, apa riwayat waktu Nabi ini mungkin berkaitan dengan uh, eh, kemurnian tauhid juga mungkin ya. Jadi uh, pernah saya bincang-bincang dengan kawan yang tahu agama juga lah katanya kan. Itu zaman Nabi dulu ada seorang pasukan dari Nabi waktu perang dia ya, tahu-tahu berbalik arah gitu jadi ke belakang lagi ceritanya itu uh, eh, helm perangnya itu terjatuh dan dia mengambilnya kan gitu hmm. uh, ditanya ditanya sahabat dari salah satu sahabatnya kenapa kamu tiba-tiba berbalik ternyata di helmnya itu ada le rambut dari Rasulullah SAW dan dia tidak menginginkan bahwa rambut itu terpijak-pijak oleh manusia lain kan gitu. <laughs> Nah, tapi di situ katanya terus eh, diceritakan bahwa dari kisah tersebut kita boleh memuliakan apa-apa yang dari Islam seperti dari Al-Qur'an apa dari ayat-ayat apa nanti ditulis untuk untuk apa dan lain sebagainya seperti itu. Yeah. Ini yang benar Pak Selamat. Yang yang benar ceritanya bagaimana Ustaz dan apakah hal seperti itu diperbolehkan seperti itu. Hmm. Uh, itu aja atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam adapun sekitar riwayatnya anda <coughs> belum tahu ya coba nanti kita cari ya selama ini anda baru dengar tapi tidak menutup bahwasanya itu ilmu nanti kita cari walau alam riwayatnya anda tidak tahu namun berkaitan dengan memuliakan apa-apa yang datang dari Islam naam benar hanya saja harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW karena kita ini dalam agama tidak boleh berbicara dengan akal atau hawa nafsu atau katanya katanya hmm. kalau katanya kata Allah dan Rasulnya oke okay. tapi kalau katanya kata selain Allah dan Rasulnya dan dia, dia pun tidak punya dalil hmm. tidak punya tuntunan maka kita tidak oke okay kan karena Islam ini ya yang datang yang kita terima hanya yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baik secara keyakinan maupun secara pengamalan secara ibadah secara akhlak secara dakwah seluruh Islam universal ya Nah, berkaitan dengan itu, bahwasanya para ulama yang memerintahkan kita memuliakan apa yang berkaitan dengan <coughs> ya, ya, yang yang datang dari Islam. Contoh tadi yang sesuai dengan pertanyaan yaitu tentang barokah jasadnya Nabi. Hmm. Ya, akhi bahwasanya manusia ini ada dua keberkahannya. Ada keberkahan maknawi dan jasadi, ada keberkahan maknawi saja dan tidak jasadi. Hmm. Keberkahan maknawi dan jasadi secara makna Keberkahan apa nih akhi? Keberkahan yang tidak terlihat, tapi dia barokah. Apanya ilmunya, akhlaknya, ya, Uh, keberkahan imannya, ya keberkahan nasihatnya, ini keberkahan maknawi dan keberkahan di jasad, jasadnya juga barokah. Nah, adapun yang memiliki dua keberkahan ini hanya para nabi. Nah, maka dalam Sahih Bukhari para sahabat ketika Nabi berwudu, saya semakan seakan-akan mereka perang gitu ya, ngerebutin bekas wudunya Nabi. Dan Nabi tidaklah meludah keceludahnya tidak sampai ke tanah, ke telapak kaki, eh, ke telapak tangan para sahabat. Dan mereka ulaskan ke tubuhnya barokah. Nah, dan ketika ada seorang sahabat melihat Nabi minum di atas dengan dan nempel mulutnya ke teko, Ya dia langsung ambil tekonya Dia potong mulut tekonya Begitu juga rambut Rasulullah Badan Rasulullah Dan para sahabat ingin menempelkan badan dengan badan Nabi SAW Ya Naam e, Maka hal ini barokah jasadi Yang diizinkan oleh Allah Naam namun tentu saja ini kekhususan Nabi dan ini bukan Nabi mengagungkan Nabi bahwasanya Nabi memiliki sifat ketuhanan tidak. Karena ini diizinkan oleh Allah merupakan yaitu kemuliaan seorang nabi jasa jabarok untuk apa nih Ustaz? Ya rambutnya dan sebagainya untuk para ulama untuk berobat mengobati dirinya ludahnya juga begitu dan sebagainya hanya saja sekali lagi satu ini khusus untuk para nabi yang kedua ya sekedar apa yang dikabarkan nabi yaitu dalam maka bukan yang mereka mempertuhankan Rasulullah SAW. Rasulullah, ya inama ana basarun mislukum, kata Allah, aku ini manusia biasa kayak kalian. Aku tidak berhak disembah. Tapi, Uh, eh, adapun orang setelah Nabi ini tidak. Coba, pernah nggak sahabat uh, merebuti ludahnya Abu Bakar Siddiq? Tidak ada. Atau bekas minumnya Abu Bakar Siddiq. Atau bekas bajunya Abu Bakar Siddiq. Atau misalkan kalau Abu Bakar Siddiq wudhu. Ah, berebut rambutnya Abu Bakar atau cukur rambut, masya Allah rambutnya Abu Bakar. Sepertinya ya, nggak ya, pernah itu, nggak pernah. Berarti sahabat pahami bahwasanya kebersahan jasad hanya ada pada nah, Rasulullah dan itu bukan bukan mereka mempertuhankan gunung berlebihan kepada Rasulullah tidak. Namun kita ya me, me, apa diizinkan untuk mengambil barokah dari jasadnya itu untuk berobat dan sebagainya. Tapi ada Adapun setelah Nabi tidak ada. Ya dan setelah Nabi tidak tidak ada. Uh, itu yang berkaitan dengan, eh, dengan keberkahan dan naam ya kita menjaganya ya menjaganya tidak menghinakannya tidak menghinakan nabi menghinakan pakaian yang dahulu dipakai nabi rambut nabi dihinakan tidak hmm namun terjadi sekali lagi awas jangan sampai kita terjemus kepada gulu berlebihan kepada Rasul SAW sampai kita mengangkat ya Rasul kepada derajat ketuhanan sebagaimana Isa diangkat kepada derajat ketuhanan. Begitu juga yang dimuliakan Nabi apa? Mushaf tadi. Ya kita harus menyimpannya di tempat yang terhormat. Ya kita membawanya dengan baik. Ya kalau ada satu secari kertas, masya Allah jangan terus apa berceceran di tanah harus kita ambil. Ya karena di sana ada kalamullah azza wajal. Kalamullahi azza azza wajal. Tidak boleh kita kencing di masjid. Maksudnya dalam masjid ya, kalau di WC-nya boleh. <laughs> di dalam masjid kita kencingi, ya kita tulisin tulisan-tulisan jorok di masjid lah. Ya, ini masjid kehormatan, kita harus tahiyah, menghormati masjid. Naam, namun tentu saja sekali lagi pada prakteknya harus mencontoh tuntunan Rasul dan sahabat bukan semau kita. Ya, naam. Jazakallah Saya kita akan terima kembali penelpon selanjutnya Assalamualaikum Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya, maaf Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Anda di Singapura Silakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam ya. Bagaimana uh, agar kita yakin bisa menyembuhkan sesuatu karena Allah Misalnya kan kita ingin beribadah dan bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat tapi di sini uh, dalam pekerjaan susah untuk menjalankannya gitu hmm. uh, tapi eh, engkau beribadah sendiri masih diberi kesempatan susah susah ya? enggak ya. tidak diperbolehkan Iya, misalnya kita uh, meninggalkan istilahnya kita mau balik kampung untuk meninggalkan kerjaan ini untuk bisa lebih beribadah dengan leluasa dan bisa hmm. mengatanya apa uh, eh, bagaimana gitu ya. mohon nasihat dan doanya ya, Assalamualaikum Barakallah. baik ya, Barakallah semoga kita doakan dahulu anti yang tinggal di Singapura di sana dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, ya dan dimudahkan urusannya dan semoga ya anti bisa memiliki keluasan untuk menghambakan diri kepada Allah baik kondisi seseorang ya Naam ketika dia ya tinggal atau berada di satu tempat dan dia tidak bisa menegakkan syariat ya yang di, saya katakan di sini dia tidak bisa sholat, hmm. bahkan kalau sholat dia di, diancam, dia tidak bisa baca Quran. Kalau, kalau dia tidak bisa baca hmm. Quran, kalau dia apa? Kalau dia baca Quran dia maka bisa disiksa, ya. Dan di situ pun dia punya apalagi adan jangan diceritakan nggak ada adan di negeri kafir tentunya. Ya dan dia terkekang, tidak bisa menampakkan keislamannya, bahkan jangan menampakkan, mengamalkan keislamannya susah. Maka hendaknya dia hijrah dari tempat itu ya hmm. hendaknya dia hijrah kalau dia bisa karena ada orang yang harus hijrah wal mustadafin tapi dia mustadaf lemah dia hmm. nggak bisa hijrah dia karena mungkin tidak ada biaya karena mungkin ada yang lebih kalau dia hijrah dibunuh misalkan hmm. dan sebagainya ya tidak selamat kalau antum anti mampu hijrah alangkah baiknya hijrah hijrah ke negeri atau ke tempat yang lebih kondusif antum bisa menghambakan diri. Ada sebagian orang sampai ke sholatnya di kamar mandi. Ya, iya, iya. ya. ya, di depan WC. Ya, ya, ya. Saking takutnya, ya Allah, ya sudah hijrah akhir di tempat itu. Tawakal Allah. Ya, fatuhajiru fi sabilil afa fatuhajiru fil ard ah, fatuhajiru apa maka hijrahlah ber, berjalan di, di, di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insya Allah uh, siapa yang hijrah ke suatu tempat Allah akan berikan keluasan di sana. Waman yuhajir fi sabillahi yajid muragaman kathira. Siapa yang berhijrah ke satu tempat karena Allah, maka dia akan merubahkan keluasan yang banyak dari Allah. Ya, dan alhamdulillah kita ini hidup ngapain sih? Hidup ini untuk ibadah dan apa yang me, dan apa yang memudahkan hidup untuk ibadah ini, yang penting kita dapat sesuap nasi dah cukup. Ya, kita lebih baik tinggal di kolong jembatan kalau sementara kita tenang sujud dan ruku kepada Allah daripada kita harus di semua tempat yang besar yang tinggal yang bagus tapi kita tidak bisa sujud dan duku kepada Allah taib maka ya semoga Allah mudahkan kalau anti bisa hijrah ya dan tanpa ada madarat yang besar anti hijrah lebih baik ya karena urusan agama untuk kebaikan anti dunia akhirat lebih iya. dahulu urusan duit gampang itu ya kita tidak makan pun mati karena Allah bisa mati syahid apalagi masih bisa makan tinggal di kampung ya gitu kemudian kalau anti lemah ya dan anti tidak bisa berhijrah sementara dan sebagainya maka bersabar dan semampunya fattaqullaha mastata'tum <coughs> ya takwalah kepada semampu kalian la yukallifullahu nafsan illa ya, Allah tidak membebani seorang hamba kecuali dengan sesuai dengan kemampuannya ya maka itu yang bisa anda sampaikan ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi anti insyaallah Ya, silakan untuk mungkin penutup Ustaz. Baik, ya, barakallahu fikum. Ya. Kita cukupkan sampai sini di pagi hari ini dan alhamdulillah insyaallah hmm. tidak disimpulkan pun sudah sangat hmm, di, dijelas dan dipahami. Hmm. Namun intinya alhamdulillah pertama di hari ini saya ngasih oleh-oleh yaitu mengingatkan doa yang hebat hmm. dikir pagi dan sore raditu billahi Roba bil islami Nabi Muhammadin nabiyya itu kita baca. Yang kedua, hendaknya kita pelajari doa ini karena doa ini ternyata apa? Bisa menyelamatkan tiga alam, dunia, barzah dan akhirat. Nah, yang ketiga subhanallah ternyata konsekuensi di belakang doa ini ya dengan tiga perkara itu tegak Islam mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal Nabi-nya, maka kita setelah mempelajari kita amalkan dan kita ridho. Ridho itu apa sih? Ridho itu lapang dada, tidak ada sedikit pun penolakan, cinta senang ya dengan Islam, dengan Nabi Muhammad, dengan Allah sebelumnya, Insya Allah itulah jalan keselamatan bagi kita. Istiqomah di atas jalan Allah. Insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala intan surullah yang surukum. Bila Allah bila kita menolong agama Allah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Allah Taala Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.